kita semua di sini termasuk orang-orang yang jauh tapi soleh. Soleh tapi jauh. Iya. Eh, perkenalkan kita nama saya Faisal Kunti. Saya diamanahkan jadi marbot di sini ya. Hmm, marbot Masjid Ansan atau imam. Eh, sebelum kita memulai talk show, eh, sedikit ingin memperkenalkan masjid ini. Masjid ini didirikan tahun 2013 ya 2013 uh, eh, awalnya kami masyarakat Indonesia ingin mendirikan masjid sendiri ya, tetapi uh, karena mendirikan masjid di Korea Selatan ini harus seizin KMF Korean Muslim Federation sehingga pemerintah Korea yang mengurus tentang umat Islam ini mengusulkan kita gabung dengan teman-teman dari Bangladesh, Pakistan, istilahnya namanya PB. Hmm. Kalau di kalau di Indonesia mah Institut Pertanian Bogor, hmm. kalau di sini India, Pakistan, Bangladesh. Oh, iya. uh, <laughs> <laughs> ya, alhamdulillah pembangunan masjid ini 70% persen adalah uh, sodako dari teman-teman Indonesia. Ya, alhamdulillah di Korea ini kurang lebih ada yang dibangun oleh masyarakat Indonesia kurang lebih ada 50 5 masjid kurang lebih totalnya dengan orang eh, asing yang mendirikan itu ada 150 masjid. Ya. Itu mungkin eh, perkenalan singkat tentang masjid Siratul Mustaqim Ansar. Dulu namanya Masjid Siratul Mustaqim, ini namanya Masjid Ansar. Digabung jadinya Masjid Siratul Mustaqim Ansar. ya, selamat datang. Eh, kami ucapkan kepada Ustadz Effendi Effendi. Ya, eh, sudah namanya diulang ya, ya itu ciri khas ya ciri khas. emang sudah Sudrajat Eman Sulaiman Eman Sulaiman <laughs> Dadang Sudadang gitu ya <laughs> Gak tau itu nanti Sulaiman bisa cerita kalau sudah namanya diulang gitu ya. ya eh, kita nggak perpanjang kalam, ya kita langsung berikan haknya kepada pembicara kita malam hari ini Sampai akan pada tahap manusia ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin wa syukurillah Wa ala nikmatil dhamirati wal batinah Alladhi amarana bi tisami hablillah Wal ibti'ani anil adatil jahiliyah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأين تذهبون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wa nasu niyatadul jannata bisa." Puji syukur atas nikmat umur, bersyukur jangan kubur. Kenapa harus bersyukur belum dikubur? Banyak seangkatan yang sudah diwafatkan. Banyak yang satu alamater sudah dihantar. Pertanyaannya kenapa kita masih dihidupkan? Bersyukur atas nikmat sisa kuota usia yang entah berapa giga lagi. Hati-hati jangan merasa muda, gagah, bekerja, banyak uang. Syarat mati tidak harus kaya, tua dan sakit. Setuju? Setuju. Lihat, lihat aura-aura maghrib ini begitu bercahaya. Amin. Jangan terlalu senang kalau dibikin bilang beraura dan bercahaya. Besoknya suka ada kabar. <laughs> <laughs> ya. Jangan sombong setiap kita dalam genggamannya. Kenapa kita harus bersyukur atas nikmat umur, berbahagia atas nikmat usia? Semua kita dalam genggamannya. Kalau tidak Allah kasih kesempatan untuk maghrib ini saja, siapa yang menggaransi Isa nanti kita masih hidup? Sementara di Al-Rahman ada ayat Kuluman alaihafan fan wa Raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati, selebritis mati, penonton mati, jamaah mati, ustaz belum. Ini orang mati soalnya Korea oh, repot, ustaz itu matinya di Korea. Bukan kematiannya, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian. Hamdan wa syukurillah, bersyukur atas apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua dari Allah, semua digenggam, dikendalikan, diurus oleh Allah, semua yang sering kita lupakan akan kembali kepada Allah. saya tanya dari bandara di sini ngobrol-ngobrol dengan ibu beberapa tahun mas, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada 7 tahun, ada yang 16 tahun, terus siapa salah? Ini bang Toyo ini lupa pulang. Dengan naon, dengan naon, nggak apa-apa, cuman apa-apaan, rek itu wae. Eh. Mau oh, gitu aja. Pulang, kemarin aja saya ke Garut mau di, masya Allah. Orang yang merantau itu bangga dengan hasil rantauannya. Ada yang bawa Alphard, ada yang bawa Rubicon pulang dengan gagahnya. Tapi yang kita lupakan adalah mudik ilallah, pulang tahu Harta jadi Kita kalau tidak punya agama, istri jadi janda, suami jadi duda, anak jadi yatim. Apa yang jadi bekal pada jauh baru fa inna khairi jari takwa rasa takut kepada Allah. Maka bersyukur atas nikmat umur ya karena soal manusia itu Allah. Korea Allah, Indonesia pun punya Allah. Jadi di Korea di Indonesia kita dekat dengan Allah. Tempat terbaik di dunia itu masjid. Saya mah ke negara manapun yang datangi masjid pasti ketemu saudara. Pasti makan gratis karena cowok endorse pasti dapat pakaian gratis. Kenapa? Kan saya cowok jejak Allah Haron Kasiro. Ya, jadi semua yang saya pakai satu merek merek jejak Allah Haron Kasiro. Terima kasih semua. Memang itu rumusnya Ustaz. Jadi kalau kita pengen signifikan dalam masalah rezeki, karena belum tentu orang kaya itu berkah, tapi orang berkah pasti kaya. Bin Awan kaya, saklalah kaya, korun kaya, syadar hamam kaya, banyak yang diabadikan dalam Al-Quran. tutang kamun kaya, kemarin ke Egypt Museum, ada tokoh kaya yang baru ditemukan hartanya melimpah, tutang kamun kaya. Terus saya cerita ke ibu saya, mah, doakan nanti kaya. di ngapain kaya juga kalau nggak berkah, yang penting berkah orang berkah pasti kaya. Tapi orang kaya belum berkah. Orang soleh pasti pinter. Kenapa saya bikin buku gaper yang perlu hubungi Mang Ujang ya? Apalagi kalau mau menghubungi Mang Ujang Ujangnya punya stok akhwat ya. Saya kan buku ya. Saya doakan yang belum dapat jodoh hari ini dengan doa maghrib kita semoga dapat jodoh. Amin. Mohon maaf dari saya. Ya. Jangan lupa fanpage silatul mustaqim silatul mustaqim bisa bisa bisa. Sekarang bisa ya kita ada banyak tandingan ini. Jadi kenapa harus soleh? Ini catat nih biar ngajinya tidak hanya ngaji tapi dapat oleh-oleh. Di Quran sudah 21 ayat 105 ini oleh-oleh dari saya. Saya dulu bukan Ustaz, masa tren beres, kuliah nggak tamat, sekolah nggak jelas, tapi tiba-tiba ada di Korea dengan julukan gak gaple, gaul, tapi soleh. Ngaku soleh salah, tapi ngaku salah soleh. Artinya ada pengakuan bahwa manusia tidak ada yang steril dari dosa. E, gapleh itu saya ambil daripada surat Rabia, surat 21 di Al-Quran 105 bahwa ternyata Allah berjanji Ustaz, bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Bukan orang pintar catat. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. nikahnya <laughs> di Jakarta. Jadi nggak usah kaya, yang penting berkah, nggak usah pintar, yang penting sok. Surat al ambiyah surat 21 105. Gak kepikir ke Korea kemarin dari Jepang sebelumnya Turki Istanbul Mesir jadi ada ada tiap bulan tuh keluar negeri karena doa seorang ibu Epi eh, mah kalau sore ya nanti Allah Epi eh, mau kemana saja dihantar habis dari sini ke Australia ke Norwegia ke Washington ya itu rumusnya Quran tadi satu wakatabna aku tulis Walakat katabna sungguh telah aku tulis di jamur Ba'da Zikra sebelum azikro di Al-Quran di Lautil Mahfud 70 ribu tahun sebelum manusia diciptakan sudah ada yang bahwa bumi ini akan aku wariskan aku pusakai kepada hamba yang soleh jadi catatan awalnya adalah statusnya orang soleh pasti pintar orang pintar menunggu tolak ya jadi kalau ini sukses soleh saja Ustaz ganti nama jadi soleh bukan kelakuan saya pengen hafid mah gampang itu kan, tidak harus belajar tahfidz Quran ke sana ganti aja ke kelurahan nama kita jadi hafid ya semua orang panggil hafid bukan nama akhlak apa indikasi dia soleh surat 3529 sunnah kita Allah selalu menyempatkan membaca kitab Allah kalau sibuk super sibuk one day one ayat satu hari satu hari. Kalau kita sering dengerin lagu Korea naik taksi ini dia Ya. Kebayang nggak kalau Quran kita download satu ayat sehari? Kalau di Bandung tuh ada tukang tahu gula tuh, saya hafal karena dia hari dengar. Anak saya juga hafid tahu bulat. karena tiap hari dari Quran tuh dengerin. Mendengar pun sama membaca, membaca dalam dengar. Innaladina yasuna kita bawa sehari Yasin satu ayat wal Qur'anil Hakim dua ayat jadi sholat tuh gaya nggak perlu lagi pulpul lagi sampai makmumnya jenuh Mister gua katanya karena dibacanya selalu itu udah ketebak lah pasti rakaat udah wow kalau tambahan hafalan kan ada agak gaya itu surat negeri uh, eh, al-ikhlas kalau bisa al-falah Bismillahirrahmanirrahim Nun, wah keren nun, sudah al-falah nggak kapan ngapalinnya dia ada cuma satu ayat Allah <laughs> yang ini mah ada perubahan di Basur terang tapi pas makanya surat 3529 capture kalau ada al yang ya Al-Qurannya di handphonenya set 35 rumus kebahagiaan anti rugi baca tuh saya bergerak dengan hati dari Yusuf Mansur saya warna warna ya logikanya 30 hari 30 ayat Berarti kalau satu tahun 360 ayat. Bayangkan, kita dalam satu tahun hafal 360 ayat. Simpel aja, pelan tapi pasti. Lalu rumus anti bangkrut kedua adalah ini adalah sunnah kita Allah, wa aku shalah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin rezeki berupa sholat tepat waktu berjamaah masjid. Kenapa Ustaz harus mencintai masjid, sholat tepat waktu? Logikanya tidak kerja di Korea, yang perusahaan kita bekerja di sana menghitung gaji kita dari apa? Dari kedisiplinan Bapak absen? Timbang kalau Indonesia terima kasih. Timbang terima kasih 30 hari sebulan absennya bagus. Timbang akhir bulan terima gaji. Thank you Perumnas bisa beli imahnya. Sama, saya mau tanya nih. Anda ngejar rezeki, ngejar gaji. Kalau rezeki sudah kerjanya ke Allah karena rezeki itu dari Allah gaji, mah dari perusahaan. Apa bedanya gaji sama rezeki Ustaz? Gaji mampu G, rezeki mampu R, udah beda tulisannya juga. Beda seluruh. ngepeknya seumur hidup, tenang, tegang, sempat, sempit, kendala, kendali, pemicu, pemacu, prestasi, frustasi. Lu ada motor Jepang namanya Shogun hilang huruf B-nya jadi Shogun ya. jadi murah. Ya. Mau gaji mau rezeki. Sepakati dulu. Maka bekerjanya karena Allah. Dari rumah ke kantor mah perbuatan ikhtiar. Bekerja ikhtiar perbuatan rezeki mah kejutan. Saya mau tanya ke penitia, siapa yang menyuruh yang diarah air di sini? Ini rezeki saya bukan? Belum tentu kalau nggak diminum. ya pasti rezekinya saya minum ya. Nah, sudah diatur rezekimu. Nah tahu dari sumber air yang mana tiba-tiba ada di meja. Dekati Allahnya. Rezeki itu sudah ada jatahnya. Saya pernah habis ngaji dikasih bakwan tuh bala-bala. Waduh mana yang kopi itu namanya. ini bala-bala katanya. Ya, kelewatan lapar banget. Diambil ternyata bala-balanya baru siap saji. Anas dibandingkan nggak gorolong berputar karena dibandingin sama saya diambil ke kucing berarti bisa so tahu ayah beli di tukang <laughs> berarti bisa kan kamu digembung ke sana gue karena mesti hutan balik deh kan saya kan begitu kadang orang dekatnya sama kita nikahnya sama orang lain tapi setelah orang lain balik lagi sama kita maka sabar yang mantannya diambil orang <laughs> bisa jadi saat ketika dia balik lagi ke kita maka cinta setengah mati tikung seperti sepertiga malam jangan dikejar fisik dan cantiknya kejar Allahnya nanti Allah pantaskan layakan apa yang kita inginkan untuk kita kita ngejar fisiknya sih Allahnya cemburu ya jadi musri kita ngejar rezekinya padahal sumber rezeki itu dari Allah contoh udah makan udah dua kali nih ikan terus di sini saya nggak tahu kolamnya di mana tapi belajar dari ikan juara kerjaan ikan itu cuma satu zikrullah Allah Allah Allah kau lihat ikan mulutnya Allah Allah Allah Allah lalu ketika saya makan habis kajian saya makannya jangan tempat ramai saya harus fasilitas VIP pasti ruangan ada kolamnya makan dong di atas kolam itu di atas satu piring itu habis sendiri saya buang sebagian ke ikan bersedekah ke ikan karena ikan itu wiridnya Allah siapa yang menggerakkan hati saya dan tangan saya untuk membuang sebagian makanan jatah saya ke ikan siapa sepakat ya jadi itu didatangkan terus makan bakwan saya teh biasa satu hati sendiri saya kasih ke ikan itu ikan senangnya luar biasa pada ngajuan mana cengeng mah <laughs> lama-lama Pertanyaannya, siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang mengatur rezeki? Anda jangan menuhankan diri Anda, Anda bekerja tiap hari ke kantor kalau tidak karena Allah lelah. Lelah itu catat gara-gara tidak nilah buat kuas malam ini di Instagramnya masing-masing. Lelah itu gara-gara tidak nilah. Bekerjanya nggak ke Allah, maka dapat duitnya pun nggak jelas kemana arahnya. Karena urusan harta itu dari mana kena kemana? Pergi dari kampung halaman Indonesia ke Korea, niat orang di Korea tahajud, rek tarik rek menang gaji pertama langsung karaokean. <laughs> eh saya mah pernah gawe. Eh, saya mah hafid atau lagu-lagu MP3 lu. Ya. Asli nah, oh, di Akhirnya malas mau pulang deh karena terjebak suasana. Al-musahabatu tasriqul Hati-hati, bimana itu mencuri tamina merubah niat maka hijrah itu innamal a'malu binniyat coba hijrah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin dari Indonesia ke sini mau ngapain dari rezeki yang halal ternyata dijebak ternyata penghasilan besar lupa pulang lupa pulang ke akhirat waktu disia-siakan laula khortani ila ajalin qorib protes kalau ya Allah berikan aku sebentar ke dunia untuk mengulang niatku dalam beramal kuat amal habis kata ya Allah umur bertambah tadi ngobrol sama Ujang Ujang jadi mah ujang pohon umur pas gendeng kan sudah lalu kan ya pas saya bertemu nggak tahu tiba-tiba uban kita yang kurang tahu sudah punya bakal apa maka ada satu pertanyaan di surat Al-Qasr ayat 18 ya ayyuhalladzina amanu taqullah ada nggak bakal bernama takut ke Allah bekerjanya itu untuk siapa Mungkin karena Allah insya Allah dapat oleh saya tidak minta air ini loh tapi saya lihat, lo kasih bonus. air. saya lihat komunitas Indonesia di Korea ini hatinya bening-bening. Dari mana Ustaz tahu merah naga Ciherang? ini menggambarkan hati orang sini bersih-bersih. Menyembuhkan juga air bersih. Ya, ini tidak dengan sabunnya, tidak dengan sabunnya. Ya, jadi ini nama amalu Birnia. Wa inna inna imri'in Nanti akan kelihatan apa yang diniatinya itu akan dia dapat. Kalau niatnya menikah akan dapat perempuan, Kalau ada niatnya uang ya sebatas uang saja. Beda dengan orang mencanggul mau nanam padi tiba-tiba ketemu ikan belut, ambil jangan. Bonus efek samping. Impact multiplier efek. Saya ke Korea tiba-tiba pulangnya dapat oleh-oleh resiko efek samping beda kalau saya ke Korea jadinya oleh-oleh berarti karena oleh bukan karena Allah oleh karena dan karena oleh-oleh ini contoh ini yang lagi ngejomblo tiba-tiba pulang kajian dapat perempuan di depan ambil gak? ambil tanya dulu mau nggak karena mau ambil tanya dulu jangan-jangan istri orang ini menentukan niat juga berat Innamal amal dunia. Saya tidak berniat jadi ustaz. Saya ngaji tiap hari. Saya berusaha tepat waktu berjamaah. Lalu orang mengklaim saya, kawan oh, ustaz. Walaupun awalnya cacian. Karena saya sebelumnya nggak pernah ke masjid berjamaah langsung diketawain. Kawan oh, ustaz, lo saya atas sholat. Edan, saya edan. Saya pakai baju kayak ustaz, pakai gamis. Kawan oh, udah pernah mau pakai baju pemajikan. <laughs> Ya. Kenapa anak peneko pakai dasar kamu? Ya listen, be yourself just the way you are yang penting nyaman. Itu resiko. Kemajuan mengimbrut sedang mencampur ada yang mulut ambil. Ketika kita ke masjid, ketemu saudara, ada jabat, hijrah, ada paguyuban, banten bla bla bla di sini. Sok satu bersatu bersaudara. Nah kita di mahsyar dari berbagai macam di mahsyar itu. Ketika kita umroh haji, itu kan ketemu ke mungkin kampung kan eh Ustaz Devi maaf mana mana Manjalaya kayaknya ngobrol nang store ngobrol itu asap angin dulu dulu belum tentu di tanah air masa akrab ini sih pencetan ini tuh siapa ini takdir Allah Cuma dapat ilmu apa dari the journey ini, dari perjalanan ini dapat apa? Memetik hati, mengenai hikmah, mengurai makna Udah, niatnya hijrah karena Allah. Nanti Allah pasti bonus ketemu saudara. Ingin aksesnya terbuka lebar, masalah rezeki dan panjang umur, ini rumusnya dari Nabi. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asari faliyati rahimah. Orang yang bagus silaturahminya, kalau ingin hidup sukses, jangan ngandelin kartu askes tapi harus banyak akses. Sok satu Minggu mah subuh berjamaah di sini. Karena rumus anti bangkrut itu sudah 3529 innalladzina yasuna kita Allah tadi. One day one ayat minimal. Tiap hari baca kita Allah. Kalau nggak bisa Arabnya terjemahin. Wa aqamus shalah tepat waktu berjamaah di masjid rumus rezeki tepat waktu absen karena yang si rezeki itu Allah lalu apa Ustaz wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa ananiyah keluarkan sebagian dari rezeki yang kau cari di jalanku ini merinding di negeri orang ada pembangunan masjid kemarin kan dari Jepang di Suzuoka itu 1200 meter peresmian wakaf orang Singapura banyak ini orang Bangladesh sama orang Indonesia perlu 60 triliun dan eh, 60 miliar untuk kalau di KMI habis 20 miliar masjidnya panjang karena lahannya mahal di sana ya ada beberapa masjid juga suasananya kayak kok gini apa yang penting bisa ibadah di sana namakan masjid ini dari hasil kita bekerja sisihkan Dia kalau kita pensiun dari sini ada amal jariah yang jalan terus seperti Ibrahim punya mana sih Hajar punya jam-jam, Ismail punya ibadah kurban. Berhenti nggak orang berkurban? Berhenti nggak orang minum jam-jam? Berhenti nggak orang bermanasi? ketika haji dan umroh? Ketika masjid ini kita ikut sumbang sih, dimanapun itu, selama ada orang sholat di sana, kita wafat tidak matal insan yang kota malu. Ketika anak ada wafat, semua terputus kecuali yang tiga. Ada sedekah jariah, ketika itu. Maka bangun terus masjid kalau bisa mah pol paut saja biar orang sini melihat ya, sholat kita senyum kita senang-senangnya kita dalam beribadah kepada Allah itu pun jadi jalan hidayah jadi dakwah mah nggak repot mengajak bukan mengejek setuju merangkul bukan memukul mengilhami bukan menghakimi menyayangi bukan menyayangi. pernah nggak Rasulullah kepada murid yang memanggil seperti ini eh muridku kata para sahabat guru kayak belum guru Ya ketemu Ustaz baru hari ini, tapi Ustaz, buat aja Ustaz, nggak ada guru mana murid. Kita bersama enak aja. Ternyata teman-temannya teman-teman saya juga. Satu bersatu bersaudara. Di mahsyar akan dipertemukan di tempat yang sama. Yang memisahkan itu amalnya sama gak? Ibrahim terpisah dengan ayahnya. Nuh terpisah dengan anaknya. Fir'aun terpisah dengan istrinya, Lut terpisah dengan istrinya, Muhammad dengan saudara-saudaranya, kita kalau ngambil sana, ada orang Majalaya, orang Maleker, ada orang Bandung, orang Dago, tapi pagi di Korea, pagi di Bandung, mana kita kan pagi di dia. Takdir, nah kan di dia di Bandung mana saya. Saya di Bandung udah gak nyaman. Jalan-jalan di pasar udah gak nyaman, saya pengennya pakai cadar. Ya, waktu ke dipotong, kalau di sini masih nyaman gitu lah. Kalau Bandung tuh wabun, kalau di Bandung saya gak begitu terkenal. Tapi orang terkenal mana yang tidak mengenal saya gitu aja masalahnya. Tapi di, di bandara juga habis timur tadi. Sadewi, sadewi, pret aku namanya. Banget, banget, sesen sih, gara YouTube. Jadi silaturahmi perlu dibingkai, perlu diingatkan. Apa rumus anti bangkrut? suruh nanti kitab Allah. Terus membaca kitab Allah. Apalagi di negeri orang doa orang seperti itu Doa orang seperti doa yang didengar seperti dengannya itu doa setelah wudhu, maka selalu punya wudhu. lagi di Korea tuh saya nyingkat kan, eh, ditinggali dosa, ditinggalin lebat. Selalu punya wudhu. Karena doa selalu didengar. Doa antara ada dan komat seperti ini menunggu isa Sok berdoa dalam hati. Doa ketika sujud itu jarak dekat hamba dengan rohnya. Doa setelah sholat jangan ya Allah lantas jalan doa dulu. Doa setelah baca Quran doa ketika safar, doa ketika hujan turun. Wah banyak sekali doa ketika saum, doa orang tua kepada anak. Saya ngobrol lagi tadi di mobil sama Mbak siapa tadi Mbak Siti, Mbak Siti, Mbak beberapa tahun, 10 tahun Ustaz, terus suami orang sini berkah Mbak, Mbak kalau kelebihan Korea menurut Mbak apa? Pengalaman Korea itu kita sikap kepada orang tuanya, maka negara ini berkah. Kita ingin sukses, doakan orang tua di posisi sahabat kita mungkin mereka rindu dan merindukan kita pulang tapi jauh di mata tetap dekat di doa jauh di kaki tapi dekat di hati bibirnya selalu basah 24 jam mendoakan anak-anaknya yang dilahirkan hampir merenggut nyawanya sekarang jauh di negeri orang maka berikan yang terbaik minimal kalau nggak bisa transfer doakan sekali kali pulang karena jangan lupa pulang ibu tidak butuh uang ibu ingin melihat ibu yang lahirin kamu tuh sudah perkembangan terakhir dua titik kemarin banyak wajah ibu yang sudah mulai menua badannya merentak terus perhatikan bekas apa perjit dahi dan keriput ini itu bekas khawatir mengkhawatirkan kita anak-anak aku tidak bahagia setelah hari ini sok maksani pulang temui ibu deh ibu nggak butuh apa-apa butuh melihat wajah kita merasa bangga dengan apa yang dilahirkannya melihatkan kesolehan belikan sepatu cukup karena surga di bawah telapak kaki ibu semoga itu membahagiakannya ridho Allah ada di ridho orang pulang mana kata ibu ibu tidak perlu kiriman uang karena dulu juga kamu pakai uang ibu belum mau bayar bekas rumah sakit bekas sekolah malah nafas satu helai ibu melahirkanmu juga itu tidak akan terbayar tapi ibu berharap kamu soleh aja biar ibu terganti tertebus ketika ibu hampir mati melahirkanmu. nak Ibu kita akan bahagia ketika kita tidak bermaksiat. Kebayang nggak kalau kita lagi zina, ibu kita melihat anak yang dilahirkannya hampir merenggut nyawanya lagi zina di negeri orang terus ketangkap. Bagaimana kalau berita ini sampai apalagi wafat dalam posisi itu? Mending uangnya dipakai membangun masjid atau perlu yakin sekitar kami itu lebih memberkahkan. Ini dapat في Al-Quran saya baru menyimpan ya Rabbi awjibni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ingin sukses saya bukan ustaz kayak saya bilang Epi bapak jadi ustaz tapi bapak sering keluar negeri malah ke ujung dunia kamu kan baru dia kutub akan ibu saya tapi akhirnya berubah ya bahagiakan mama dengan kesulitanmu baca Quran bi sholat bi mama nggak butuh uangmu menangis ketika melahirkan kamu antara hidup dan mati menangis ketika kamu berjalan kaki mulai belajar jalan kaki menginjak puntung rokok ibu jilatin kakimu nah tidak dilihat ada kotorannya ibu menangis ketika anaknya ingin sekolah takut tidak terbiayai takut tidak lulus takut tidak kuliah takut tidak lulus kuliah takut tidak terbiayai kuliah takut tidak dapat pekerjaan setelah kuliah sekarang kamu di Korea nah ibu masih khawatir ada jodoh nggak buat kamu Ibu terus videonya selalu basah berdoa untuk kita semua sudah dapat jodoh yang masih repot gimana ini syukuran hajatannya belum ada gedung belum ada tenda belum ada apa-apa berhasil dinikahkan dari hasil menghutang ibu menangis kembali besok anak yang dinikahkannya mendengar rumah tangannya panik panjang sekali dan ketantangisan ibu dan ayah ini kita kembalikan ke diri kita kapan kita menangis buat orang tua adanya kita sukses di negeri orang Ibumu di sepertiga malamnya selalu berbisik lirik Rabbi Habib Ya Allah genggam keselamatan anakku yang jauh di sana. Pulanglah nah, ibu sedang maka kalau ada kuota bisa jadi ini sempatkan. Bisa jadi suara terakhir yang terdengar dari ibu. Sesaknya seumur hidup tuh kayak Rafi Ahmad lagi syuting sibuk, ayahnya minta pulang. Sok syuting, sok sibuk. Beres syuting ayahnya apa? Kemarin hari Mukti. Itu jatah kita semua karena hidup ini seperti eskalator. Bergerak tidak bergerak, semua maju menuju kesudahan. Kan di bandara kan nggak harus jalan. Bergerak tidak bergerak, nyantai itu. Sama digerus waktu, detik terus bergulir, masa terus berjalan saking cepat malah terasa nikmat. Hidup bukan bekerja. Hidup bukan untuk bekerja, tapi bekerja untuk hidup. Kalau hanya sholat, monyet di Bandung nggak pada sholat di stopan. Kalau hanya bekerja keras, kerbau pun bekerja keras. Bekerja kita harus bernilai ibadah. Dan membimbing meraih kesolehan itu adalah ibadah. Kenapa saya larikan tafsirnya Ustaz ke ibu? Karena potensi kita sama, bukan Adam, bukan Hawa. Adam tak berayah, Hawa tak berbunda. Ayah tak berayah, tak berbunda. Isa tak berayah. Kita sempurna. Wallahu akhrajakum min umahatikum, ummahatikum la ta'lamuna Ibu seperti Allah kamar dua segila 24 jam memikirkan kita Berapa persen tahun ini kita ingat ke ibu kita Kapan terakhir kita tergopoh-gopoh sungkem Terlalu jauh kalau mencuci Mencium bagian atas kaki ibu Kapan terakhir kali memeluk pinggangnya Lalu berbisik diri menempelkan pipi kita Berpikirnya Mah ridhoi aku Maafkan aku Ada apa hari ini tanpa ridhomu Kapan kita terakhir kali berkeramas dengan air mata ibu kita karena kita datang sujud runduk di hadapan lalu berbisik diri saat itu Allah firli liwali wali dewa kamu yang merasa hebat dan seperti hebat siapa yang menghebatkan kita ketemu persoalannya sekarang oh keresahan kegelisahan kerancuan kegalauan kerisauan kemelauan yang dirasakan di negeri orang bukan tidak punya uang bisa jadi kita lupa mendoakan orang tua kita wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun seperti lurus saja jalanmu uang punya fasilitas ada tapi resah gelisah gundah gulana melau risau galau mungkin ada yang dilupakan cara menyebut nama ibu kita titipan Allah malaikat tak bersayap waktu Allah di dunia kalau ke tempat agak angker kita bilang gini Sultan karena gugur gugur kita orang Sunda langsung tapi mau pergi nggak pernah bilang sama ibu dengarkan dengan telepon kita mah mm-hmm. kabarnya minimal jadi itu suara terakhir ketika Ramadan kemarin Idul Fitri itu bisa jadi wajah terakhir yang kita lihat Makanya Barang siapa yang merajakan ibunya Allah rajakan dia Hari ini maghrib ini saya dari Korea Tadi cuma nelfon aja kemarin Main ke Korea Insya jadi kedua durhaka terbesar setelah Allah itu orang tua. Kalau ingin sukses cari yakin sempat pasti oh, lanjutkan negara juga ada yatim. Karena rumusnya itu surat 35, surat Fatir ayat 29 anti bangkrut, anti rugi. Dan dari naya Sunnah kita bawa. Kisah-kisahnya yang tadi kisahkan itu saya dapat rumus-rumusnya dari surat An-Nahl 78 tentang orang tua supaya anak tuntas pulang karena bicara syukur mah orang tua dulu dikaitkan dengan Al-Ahqaf 15 Rabbi awjini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah ajarkan kepadaku tentang mati rasa syukur yang sesungguhnya dari sisimu atas apa nikmat yang kau berikan kepada kami. Ternyata yang disebut di sana an'amta alayya wa walidayya yang kau lupakan orang tua Wa an amal salihah kau termasuk orang yang beramal saleh. Jadi orang yang sukses itu orang yang mensukseskan perasaan orang tuanya dengan kesolehannya. Karena kalau kita ditemui lapangan kalau nggak Ustaz bahagia sekali orang tua tidak merasa gagal melahirkannya karena jadi sosok yang ya rajin beribadah walaupun jadi marbot itu mulia sekali tapi kalau orang lihat kita nakal udah sahanya ya koplok orang tua kita kebohongan dulu saya lagi kasus per kasus saya pernah ditahan Ustaz kita punya masa lalu yang kelam. Dirmantan maafkan aku yang dulu lah pokoknya. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Jadi intinya mah aku dulu edan, sekarang akan. Aku dulu buka orang, sekarang pakai jilbab ya. Dulu aku maksiat, sekarang aku taubat, bismillah Dulu aku bijak, sekarang aku belajar nahan Kalau dulu ya apa rasanya takut, pengen ngasih mereka coklat Biar mereka punya paham punya niat dan tekan gitu sekarang udah aja apapun apa yang meminta aku beri dia lagi coklat aku dia seperangkat alat sholat yang penting asal jangan lebih dari empat ya oke kalau itu opat memang Ustaz isinya berapa yang harus bilang aku Ria ini meja kakinya berapa katanya menopang kekuatan jadi kalau mata ingin kuat, cobalah seperti meja. Cuman yang dibilang-bilang ria. Berarti izin, berarti minta izin dan minta maaf. Izin. Terus kita jangan izin kalau ketemu minta maaf. Nah, sudah ya, ya. Aduh ada ibunya saya lupa. Ya. Jadi dulu saya punya basically punya latar belakang kullu ada Adam fatahun setiap anak Adam itu pembuat kesalahan. Mau sudah lupakan. Dia spion masuk waktu-waktu, tatap masa depan. Maka kalau mantan tidak jadi sama kita, tidak berjaga sama kita, katakan, dir mantan, maafkan aku yang dulu. Ya, kamu adalah masa laluku. Aku akan menangkap masa depan. Moving on. Jangankan yang baru pacaran yang sudah menikah saja dan bercerai ya. Apakah yang menikah lalu bercerai si istrinya itu tulang rusuknya? tulang rusuk cuma tulang rusuk rentalan nggak bertahan orang bisa menikah dengan siapapun tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa ini masalah kode qadarullah masalah frekuensinya sama enggak kuan kusakum wahlikum nar karena Fir'aun pun dengan Asia tidak satu tempat hati-hati sadabur sasumur sakasur salmur, sabubernur di akhirat setelah dikubur tersajalur gara-gara amalnya tidak satu tolak ukur kita sama-sama dari Indonesia loh, Koreana tentunya beda niat. Ada yang kami sebut impact di masjid, ada yang kami di tempat hiburan karena nawan ngana nawan Mungkin nyaho atau nyaho Rek balik, batu rusum balik, duit ke boga Kan jelma ke ayah Manusia tuh ada yang jarang ngomong, sekali ngomong nyium duit, tak kayu Padahal hijrahnya sama, tempat merantaunya sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Oh berarti mengelola waktu dan niatnya berbeda. Karena ujungnya set nama amalu bil kawatin, Amal itu ditentukan oleh akhir juga. Maka didominan amal seperti apa? Pertanyaannya, ada yang tahu wafat di mana sedang apa? Kemarin di Jumbrung, Bandung, hari Jumat ada bapak-bapak yang sudah agak tua rentak. Hari Jumat bukannya Jumat mancing. wajib di kolam. Saya tanya ini, Ki, hari Jumat? kan? mah, karena kamu udah aku di rumah Di koma Kayak musuh Ambil tinggal ke Dadak wama mengajak bukan mengejek kami bukan mati saya menanggung daya Eh baliknya Ustaz Ibu Ustaz cepat pikirnya Ustaz cepat pikirnya Nah, itu itu di ke ayah mama kita lagi ayah mama mama api aik api itu nanti meninggal ternyata di betot gurame orangnya jerok oh berarti tukang mancing soal eh, mama ke mancing tukang roti mama ke dagang roti roti suhu roti kacang roti kaget, roti pisang, roti keju, roti nanas, roti roti, roti roti. kedagang roti, jualan roti kita produk mangkok kure ajalnya tiba kul ajal sama expired ya kita mau takun la ilaha illallah lakin la ilaha illallah kumaha jawabna kantul roti suhu <laughs> karena yang dominan ucapannya miripnya itu beda kayak ikan tadi Allah Allah Allah Hati-hati kita wafat dalam keadaan bekerja nggak masalah, tapi kerjanya karena Allah enggak ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Hasil kerjanya ke bawah ke Allah enggak? Jadi kebahagiaan orang lain enggak? Jangan sampai kamu terjebak di perantauanmu. Lupa pulang, uang habis, merasa kaya, lupa niat, pada niat untuk pergi dari tanah air ke sini untuk membahagiakan orang-orang kampung, ibu kita, adik kita, anak kita, istri kita, tapi terjebak suasana. Ada dua kelompok manusia, yang satu pulangnya ke neraka yang satu pulangnya ke surga yang pulang ke surga mah yang siap dengan bekal saya datangi kalau fenomenanya itu terjebak di perantauan nanti ada sinetron Korea judulnya terjebak di perantauan <laughs> maka pisahnya pun terbagi dua ayah pisah resmi ayah pisah lah. ya bisa lah mah ada pisahnya terus bisa diusir nah ada yang gak ya iya, udah Milo gitu, Jemula, duit terbola, jodoh turunan, kawin rese. Orang kaya Sing aku mikir. Dan itu ae. Ini kan harus menentukan. Aku jangan menentukan di mana. Innamal amal ini ya. Innamal amalu bil khawati. Amal itu tergantung ya, amal itu ditentukan dari dominasi amal ke karma. Kelihatan akhirnya ada orang wafat di YouTube tuh klik kematian Husnul mana? ada yang wafat lagi ada karena dia tak ada ada yang wafat lagi tahajud ada yang wafat lagi bekerja kalau Cina dari tanpa kerja wafatnya adalah untuk bekerja bunuh diri tertinggi Jepang juga sama gawe ya, terus ayo orang gitu aja sholat mah kenapa wafat mah ke sholat dalam posisi punya wudhu ya dan dapat ridho orang tua telah bersedekah rangkaian bingkai kematian orang Kusmo orang kaya belum tentu berkah tapi orang berkah pasti kaya orang pinter belum tentu soleh tapi orang soleh pasti pinter jangan salah rumus coba di Bandung ada LP nomor satu suka miskin namanya tadinya orang lain yang masuk ke suka miskin itu suka kaya tadi cuma salah rumus min kali plus sama dengan min niat salah cara benar salah niat jahat cara ngajabat tadi na suka kaya jadi suka miskin korupsi min kali plus sama dengan min plus kali min sama dengan min niat benar cara salah salah abang di negeri orang lebay sholat subuh nawai delapan rokaan <laughs> ini disarankan beda enggak tuh kamu aliran apa lagi sholat subuh delapan rokaan orang dua rokaan dua aja bagus apalagi delapan Milih HP kan kebuatannya kan HP. Nah, amang juga milih HP. Ini PKM lah libur. Betul ibadatnya bicara cari. Badan sholat subuh pulang dari dulu sholat gitu dia tuh. Kembali rokaat pun sholat subuh dua rokaat. Iya dua rokaat ingin udah apa mereka umurnya kan, dua. Ya, min kali plus min plus kali min min. Salah dua-duanya. Mau mau jentok min kali min sama dengan plus. Niat yang bisa kekurangan eh, non eh, jadi penjahat, jadilah penjahat. Min kali min, niat jahat, cara jahat. Benar ya tadi itu Min kali min kan cuma dengan plus niat jahat, cara jahat. Benar ya tadi itu jahat. Ulama Abu Abu kan min kali plus plus kali min, tang jentor mah sholat, nyaji, sedekah plus kali plus sama dengan plus hasil uang ah di sini suka kita berikan yang berikan ah di masjid eh, ah sana ambil berangkat pak ya buka tempat tadi biasanya Jepang kemarin bisa buka tempat pula mana seluruh masjid rumah yang terhambat bumi yang terhambat dalam masjid apa jaminannya Ustaz Ulaika yarjuna tijaratan lan tahu Mereka tidak akan pernah aku beri kebangkrutan dalam segmen apapun kehidupannya. Lalu ke bawahnya ayat 30-nya aku sempurnakan aku kepadanya aku lipat gandakan aku ampun dan aku kategorikan mereka termasuk hamba yang bersyukur keren ya? dua ayat saja sholat ngaji maka wajib nih ada subuh jamaah sesibuk apapun seminggu dua hari malah satu minggu nongkrong nanti masih kalau saya di Bandung punya program tiga harian ada yang puluh harian jadi itikaf tidak terjebak ramadhan, jadi masjid itu selalu hidup saja kayak di alat itu ya selalu hidup saya seperti hotel wangi masjidnya jadi bebas namanya kalau alim luar busuk biru amanusiru wasobiru warabitu alam untuk ribut ingin untuk coba peduli masjid memakmurkan masjid lain makmur di masjid ada orang makmur di masjid ah kosan mahal sari di masjid itu mah homeless ya bukan itikaf tidak tidur itu mah banyak di masjid mah gratis ke masjid nggak sih kawin di KM nanti ya bawa yang terbaik ke masjid bukan yang baik di masjid dibawa ke rumah itu persoalannya maka tipis kulit hari makmur di masjid atau memakmurkan masjid saya pikir udah mulai redup nih eh, aura-auranya nih ya bahaya kalau tidak diajak ngobrol Ustaz makanya saya pengen ada PNGP ya. ada pengalaman ada pengamalan ada pernyataan ada pertanyaan saya kembali setelah pesan-pesan berikut Nah, Ustaz, saya izinkan kalau mau ada yang bertanya all oh, item. Eh, kalau nanya ke Google kan semuanya jawabannya. Kalau nanya ke Al-Quran semuanya. Iya, ke Jazakallah Khair kepada Ustaz Edi atas tausiahnya yang luar biasa eh, tentang konsep rezeki ya. Nah, memang rezeki itu beda sama rezeki. Kalau saya dulu pernah bikin cara jalan Ustaz yang kalau rezeki mah dari Allah kalau gaji mah dari kantor dari kantor kalau rezeki mah nggak ada slipnya kalau gaji ada slipnya bukan yang banyak kan, makan gaji suka slip dan struk iya gaji mah nggak ada slip dan struk balik gaji gini itu Ustaz dan gaji mah kolesterol iya dan kalau Allah nggak pernah nyuruh cari janji yang Allah suruh cari keutamaan. pun minta Allah. cari keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ada yang mau bertanya. Kalau gaji mah terbatas, kalau rezeki mah tak terbatas. Nah, benar. Kalau gaji mah dari Allah, kalau rezeki mah datang dari jalan yang tidak disambat Banyak keutamaan rezeki itu. Silakan ada yang mau bertanya. Yang bertanya untuk Insya Allah ada door prize. Kita ada door prize. Saya ada umroh bulan November. Hmm. Umjoy namanya umroh enjoy bareng Ustaz Devi. Hmm. Kalau pertanyaannya bagus, kita akan umroh bareng. Semoga ada yang dapat kesempatan umroh bersama Ustaz Devi pulang pergi jalan kaki. Ketemunya di Mekah gitu Ustaz ya. Urus makanan aja. tak kenal kata Ta'aruf. Dari mana siapa Mas? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab kasih dia diambilin. Nama saya senang dari Provinsi Provokasi. Soeharto. Mantan presiden ya. Silakan Mas. Kemarin Musa. jadi saya ingin menanyakan mengenai eh, mungkin latar eh, belakang dulu Ustaz. Apa yang memotivasi Ustaz untuk eh, kembali ke jalan Allah? Mungkin. Terima kasih Ustaz. Jawabannya pengen yang simpel, pengen yang panjang nih. Panjang. Kalau simpel klik di YouTube <laughs> cerita hijrah saya. Jadi gini, saudaranya saya ingat kuota aja banyak seangkatan yang sudah diwafatkan di komunitas motor berseteru saling bunuh wafat lagi mabuk wafat lagi berzina wafat dan nanya ke diri saya teman-teman gue udah berbalik gue wafatnya lagi ngapain tapi itu tidak terjawab lelah pak. lelahnya apa duit loba banget butuh gue uang banyak kebutuhan nggak ada tidak terjawab, tapi hati resah, gelisah, gundah, gulana, melau, risau, galau, kacau, balau. Kemana larinya? Ke minuman nggak terjawab, dugem nggak terjawab, karaokean tidak terjawab. Saya lihat wajah ibu saya yang selalu tersenyum. ini ada insting untuk saya memeluk ibu saya. Napa bi capek ya? Oh, mama tahu. Udah capek mah lain bugawe Capek itu bukan dengan bekerja. Lelah itu ketika ada rasa yang tidak terjawab disebabkan jauh dari Allah. Maka saya punya kuas mas, mas ingin tenang hidup. Ingat Allah, Allah dulu, Allah lagi, lagi, lagi Allah, Allah terus, Allah is forever. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Sok jadi Ternyata money is not everything. Uang bukan segalanya batu money yang penting nanti Tapi itu bukan itu oke okay. Makanya jangan berhenti bekerja Yang menyebabkan saya hijrah itu mas Satu takut mati Dua Saya terlalu banyak memikirkan dunia Sehingga saya tidak tahu diri saya terkenal, Saya nyaris bunuh diri dulu bukan tidak punya istri, bukan tidak dasarnya terkasih dengan payu beda mau mujang. mau mah terkasih ke payu beda nang kan? Itu Kejora kelompok jomblo ceria. Kalau mau doang ya. doakeun insyaallah. Amin. Iya, Mas, kalau pertanyaannya Ustaz, titik balik Ustaz hijrah, Allah bukunya segera terbit, Happy Happy Reborn. Nambah saya pengen, saya terinspirasi ke UJ, Ustaz Jeffrey, kalau lima kan eh, happy apa nih? kalau dia Ustaz Jeffrey, itu yang ngelatihnya juara. Kemarin Ustaz dari Rahman di Bandung, saya Ustaz Hari Mukti, itu usianya masih muda-muda. UJ ketika wafat jadi inspirasi, gua kalau wafat ada yang ngelatih gini, apa yang nganter gue yang mabok-mabok nih? Yang geng motor, geng motor, makanya saya ajak geng motornya juga Bro, balik bro, sudah maaf bro Ya makanya tadi cerita kematian, anak-anak cerita tentang orang tua biar hatinya lembut barokahnya apa akhirnya saya dikutuk jadi ustaz ya walaupun ya stylenya masih gini Sudah satu juta anak Jawa Barat kembali ke masjid Allah Akbar titik baliknya dari mana mas ingat Allah ingat mati lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan lain orang lain kepada kita jadi yang menenangkan itu ketika saya ingat mati jadi nggak ada urusan sama yang lain orang mau berkata apa tetap gue dan semua akan cie-cie pada waktunya Ya, selamat berhijrah mas. Ya, apalagi dari Indonesia yang Korea ya, mengkotkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Lagi, silakan ada lagi ada. Ya. Nah, boleh ini apa ya, perbedaannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mas? Nama saya Fatur dari Cirebon. Cirebon ya. Jawa Barat. Siap. Uh, konsep berbakti ke dua orang tua itu kira-kira motivasinya apa? Aku Ustaz sering menerangkan okay. bahwa orang tua ibu gitu. Motivasinya apa Iya, terus ada kan orang tua waktu kecil waktu kita, kan sering menyiksa lah. Hmm. Nah terus itu kita untuk berbaktinya pada orang tua itu gimana? Oke. Okay. Ini pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, pertanyaan deh, tapi ngepret. Jadi kami nyimit. Dan motivasi menghormati orang tua itu apa? Sebenarnya tidak semua orang tua baik. Saya waktu kecil disiksa. Ibrahim juga didolimi orang tuanya. Kewajiban menghormati orang tua bukan karena dia orang tua kita. Ini perintah Allah mutlak. Gimana kalau orang tua tidak membiayai, menzolimi, membuang, menyiksa, masih adakah perintah kita menghormati orang itu dari Allah? Ada. Birul walidayni insana. Tetap mas se-ekstrim apapun orang tua mencuri kita, nggak ada kita di Korea ini kalau tanpa dilahirkan kedua orang tua nggak ada salahnya nih mata saya sama orang tua Kalau orang tua yang masih ada perlu mas datangi mas berterima kasihlah karena satu hal nafas yang dia hisap saat ngedenin kita waktu melahirkan itu pun belum terbayar dan tidak akan terbayar. Anggap saja itu ujian, maka ada nabi yang diuji oleh orang tuanya Ibrahim. Ibrahim bagaimana sikap itu? Azhar bapaknya. Tetap saja surat Surah An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah mengeluarkan kita semua dari perut-perut ibu kalian. Ada yang lahir bukan dari perut ibu. Nah, nanti orang Sunda menjelma, merajal tina betul mana. Menjelepang merajal tina betul bapak, merajal lempong siapapun untuk mindset Iya, kalau iya benar kalau lahir ya, nanti ada tafsirnya. Jadi mas tetap orang ngomong ada salahnya di mata keyakinan saya. Kenapa? Itu ujian saja. Wajah alakum sama wal absor idah alakum tashkur karena awalnya lah tak kamu nasya. Kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak mau apa-apa. Orang tua salah sedikit lalu kita judgement kita panisme. Nah, ada. Maka ridho Allah ridho Pengen ridho Allah temui sedurhaka apapun orang tua kita tangkap lagi motivasinya itu aja saya tahu rumusnya oh mungkin kegagalan keresahan kegundahan yang kita rasa di perjalanan hidup kita deh disebabkan mungkin kita lupa tentang ini minta maaf saja atau maafkan saja kalau mereka bersalah selesai karena hidup harus berubah ya oke ada lagi nah ini yang ikutin nih yang berikut dari kelompok dari Lombok ya. Mas Jalan ya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuding dari Lombok. Lombok. Saya mau tanya tentang konsep Kristian tadi Ustaz. Ya. Uh, waktu SMA saya pernah apa ya eh, dapat salah satu quotes dari salah satu tokoh mungkin yang quotes seperti apa kurang lebih ini masalah konservasi usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu omong kosong jadi uh, mungkin bagaimana persentase dari keduanya untuk mencapai rezeki yang berubah itu apakah antara usaha dan itu fiktif-fiktif? apakah mungkin doanya yang 75 atau berapa itu yang presentasinya mungkin usaha apakah kita mungkin berimbang antara doa dan usaha ada 50-50 ada as audience Tujuan milioner. Eh, gini, saya suka agak berbeda memandang sesuatu itu karena harus berani tampil beda. Usaha tanpa doa tadi apa? Sombong. Doa tanpa usaha sombong. Ikhtiar dan doa. Doa adalah ikhtiar. Pertanyaannya, ikhtiar doa enggak? Belum tentu. Banyak orang berikhtiar tanpa berdoa maka lawannya kaya Fir'aun pun kaya. Kerjaan ikan itu berpikir berdoa Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi setiap nggak punya kisah mas. Nanti presentasinya muncul sendiri. Ada orang malasnya luar biasa, diajak kerja nggak mau, tapi jodoh pengen, kekayaan hayang. Akhirnya datang ke pesantren minta amalan lah, dan dengan amal itu saya dapatkan segalanya. Kata Ustaz yang minta didatanginya, kamu bisa beristighfar lah Duh, yang dulunya istighfar aja nggak bisa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, banallah, eh. Subhanallah, banallah. Kan kita juga banyak yang miripnya nggak gitu. Kemudian nama Subhanallah, Subhanallah. Ada teman keluar langsung banallah, banallah, banallah, banallah. Kata si ustaznya bijak, tidak boleh tidak berikhtiar. Kamu boleh. Hilang Allah bisa nggak? Bisa. Ya sudah, kamu Allah Allah aja kayak ikan Allah Allah. Tapi siapapun orang yang mengajak itu ujian bagi kamu jawab saja dengan Allah. Ada tempatnya ngajak bekerja, ke Korea yuk. Allah. Jadi aneh itu jawabannya. Jadi saya bolak-balik dan butuh seseorang yang tidak punya keahlian juga nggak apa-apa gajinya gede. Allah. Ternyata keinginan dia cuma ingin perempuan. Allah sampai ayah wali kota mendatangi karena jadi viral orang itu menjawab apapun jawabannya Allah Allah karena ujiannya semakin tinggi pohon jelas semakin tebak besar datang eh, apa semakin besar tebakan angin datang ah, wali kota yang punya anak hanya satu-satu perempuan butuh wakil ini kan godaan mana daik itu jadi wakil wali kota Allah eh Allah Allahan udah mau anak awewe, nggak ulang dah. Gua awewe mah. udah nyebut Allah wa hampir jadi wakil wali kota. Saya kemarin mau jadi wakil gubernur tuh. Kalau saya ambil asli aslinya sebelum Ridwan dulu tuh Ridwan ini dulu. Nah. Oh, gitu. nah ketika keinginannya sudah mulai terlihat sinyalnya, kamu mau nggak anak saya? Asal kamu mau jadi wakil saya, saya anak saya kasih Siapa sih? Tapi dia berpikirnya dengan satu kata Allah saja aku dapatkan semuanya. Maka ditolak. Hanya dia jadi seorang ulama besar. Jadi apa jawabannya? Doa, ikhtiar, ikhtiar, doa. Lengkapi saja berdoa sambil berikhtiar. Berjuang, mau berbaju berjuang. Kalau hanya ku, kalau hanya kaya, saya tadi sebut beberapa tokoh yang pernah ada. Korun, Sa'labah, Fir'aun, Tutankhamun, Kamun, Syadar, Amam, tokoh-tokoh Mesir dulu itu kaya kaya tapi nggak berkah bicara rezeki yang berkah itu adalah berdoa sambil berikhtiar gimana maksudnya? dengan menyebut nama Allah nah, cuma hisab nanti di akhirat tadi dibaca di rokaat itu oleh imam Zahab umur takasur Atazud dumul maqabir Menumpuk-menumpuk, menghitung-hitung Jumlah amala wa adadah Itu jadi sengketa kalau nggak pakai agama Jadi berat misalnya maka hisabannya Ataman dua dari mana ke mana. Hati-hati. pekerjanya di kantor yang sama, satu menyumbangin ke masjid, yang satu mah ke tempat hiburan, itu efeknya beda. Kalau sedekah itu menenangkan. Ingin tenang hidup, bersedekah. Ada orang miskin gara-gara sedekah, Mas? Nah, ada versi on the spot orang sengsara gara-gara sedekah. Ibarat kumis aja dikurun, habis kumis habis silet. Oh, habis kumis gak silet rezeki yang disedekahkan itu maka ikhtiar dalam mencari rezeki itu adalah wabil kamu investasinya bukan di bank kalau cuma di yatim di janda di jompo di rumah-rumah tahanan itu mereka jadi ngedoain itu adalah saya sampai di sini karena keberkahan dari ikhtiar dan doa yang saya lakukan kapasitas rumus yang diambil maka kita di surat 359 itu kuncian ingin hidup tidak bangkrut berdoa bekerjalah berikhtiar iya ilharokah barokah nah kalau bergerak ada keberkahan semakin bergerak semakin berkah lagi lagi ada lagi ya yang, yang pakai kubuk sama aliran kubluknya tepinya tepinya nama siapa dari mana Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari mana Garut Eh, di mana man? Gelora. Eh, bukan nomornya. Karena di Samarang dan kondisi kayaknya kan ini masalah pernikahan karena kan eh, yang tadi dibahas juga ada beberapa yang di sini tuh eh, bisa dibilang nah. dan akhirnya ada eh, sebetulnya sih ada kisah juga di belakang saya gitu kan. Nah dan akhirnya itu nikahnya itu intinya endingnya spike apa itu sah apa enggak sih sebetulnya Skype itu namanya call. Oh online nikah Nah itu mungkin bagaimana dan mudah-mudahan ini di share terima kasih. Cara oke saya jawab. Ya ya ladina amanu mau bil uqud terutama yang pertama. Pelayanan beriman harus jelas akan dari segala apapun yang kamu lakukan termasuk pernikahan kita kan Niat tambah niat plus tekad sama dengan akar. Jadi kalau nggak akar berarti nggak punya tekad. Apalagi punya niat punya niat tapi nggak ada tekad nggak akan apa. Nah, sekarang ada menikah by online secara akar sah. Saya pernah punya guru nikahnya by telepon telekonferensi dulu belum ada WA belum ada line nanti berhubungannya ya nggak bisa di handphone ya harus ketemu itu artinya kita hak kan tubuh semuanya pulang pulang tuh bisa di bluetooth tuh bisa sistem tumpang sari tuh bisa ya tapi nggak nah, kalau segini anak LDR kalau bisa relationship ya dengan nah, beda dengan lain maka aku bakal ini motivasi saja pengen tahu hasanah di saya kasih rumusnya dari para ulama satu bangun tidur Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahyana. Bersyukur kalau membangunkan tidur. Nah, akhirnya kita belum wafat, setelah diwafatkan sudah enggak. Karena ada yang tidur tidak bangun lagi. Tong sarewe, kebosan dia orok sare. Yang nah, disarekan itu undang-undang ya. Bangun tidur, badan sehat. Cek bangun tidur kan enak nggak badan. Makanan ada, badan sehat, makanan nggak ada, nggak nyaman juga. Nggak ada untuk sarapan, masa makan temannya bangun tidur badan sehat makanan ada posisi aman nggak percuma bangun tidur ya bangun makanan ada tapi posisi nggak aman apalagi kalau nggak sehat bangun tidur badan sehat makanan ada posisi aman keluarga terlihat nggak bangun tidur Korea apa yang nggak ada olahraga sejuk tapi oh majikan itu meninggal sabun <laughs> nah ini kapal lagi kalau sampai ada yang kemarin saya dapat ilmu ini pas jumatan kemarin jadi orang yang hasanah di dunia itu bangun tidur posisi aman makanan ada badan sehat pekerjaan nggak jauh dari rumah sehingga bisa melihat keluarga ini persoalannya kemudian kita bagaimana hukum menikah jarak jauh dengan non kawin nama cuman siapa dengan tersiksa ini ketika ingin kan kebutuhan batin atau jadi finishing on hand, ya bisa ya, misalnya saatnya, hati-hati hati-hati yang lagi merantau hindari sabun karena tangan akan diminta pertanggungjawaban ada surat yasin akan datang hari mulut dikunci kata seada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita manahmi mu'ala pawihim batu kalimuna ini mata hati-hati tong tiri pulau dan no kosong malu nana buluan tong ditinggali jadi kayak kita kalau mah cara kulungan cina kuping kuping diminyakan alah kreatif angker kori kori ini mereka bertanggung jawab jadi mah jawabannya simpel mah nunik asma face to face secara hukum sah tapi nanti efeknya saya nah, kan yang melakukan eh, merasakan waktu dan yang harus dipahami nikah itu juga rezeki nikah itu adalah berkumpul dengan keluarga juga rezeki rezeki kalau maka sama ingin memperbanyak rezeki kan ya banyak cuma yang bilang ya kan saya dapat orang Korea ya orang punya Allah ya. demi Allah sebanyak apapun tidak akan terukur dengan nikmat berkumpul dengan keluarga. Makanya insya Allah besok ada perpulangan masal Ustaz. Ya, amin amin. Saya kan tadi pertanyaan Ustaz, Ustaz keluarga di mana? Dibawa ke sini Ustaz, Ustaz tahu rumus. Yang di dibawa keluarganya. Atau kalau saya nggak mau ke Korea itu, satu ketika saya sholat jamaah pengennya tam berarti saya punya keluarga di Korea nah, itu si misi ya tam ya ada lagi ada lagi ada lagi yang bertanya Mas Dedi Poeng dari bebas bebas iya. semangat semangat iya oh ini udah siang mas ini mau menemani saya iya Cuma ya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiawan dari Bogor. Ya. Ustaz, bagaimana cara keluarga terus boleh nggak kalau terharu dengan takwa yang ada di Hong Kong. Kan mas taruh mah kan dengan siapapun diperbolehkan, tak kenal tak taruh. Mas mau ceweknya di Hong Kong, di Belanda, masalah itu biasanya dianya mau. Kalau mau jangan terjebak, karena kalau ngelis foto-foto di Instagram, muka itu dirawat mas, bukan diedit. Biasanya penasaran yang jelas kamera itu jahat desa. Kamera itu jahat. Kamera itu jahat. kemudian prosesnya terjadi sebentar sama cewek Hongkong. Mau ini gimana? Ayo le. Ayo le, follow up aja le, follow aja follow. Nah, apa-apa, kenalan sama siapapun. Yang penting ada menyatakan untuk menyatukan yang untuk pacaran namanya Gina. Jadi berani menyatakan itu untuk menyatukan, berani menanggalkan, menentukan tanggal itu untuk menunggalkan, bukan untuk meninggalkan. Ya, so, follow up aja, semoga memperbagus keturunan. Ya, ya, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi ya. Kang dari Cianjur. Oh ya, ini bagi yang pengen catatan-catatan kecil perjalanan hijrah buat saudara-saudaranya. Ini ada istilah-istilah kekinian yang saya presetkan seperti membuk apa gaul tapi sekolah gaple peringatan bagi yang membaca buku ini akan mengakibatkan tambah soleh semoga dan mendapatkan mama muda Mama muda manfaat nikmat ilmu dunia dan akhirat saya tidak boleh dagang di masjid, tidak harus beli gratis, ganti saja ongkos tetapnya. <laughs> ya, ada di Mampujang ya, nggak boleh. Sekarang mau nanya berikutnya. Ya, ya kalau di satu. ini Ustadz. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit lanjut Ustaz eh, melihat kalau melihat background Pak Ustadz itu untuk perjalanan background yang dulu sampai yang sekarang itu apakah ada ujian atau cobaannya terus itu e, untuk kiat-kiat mengatasinya itu seperti apa Pak Ustaz? Seperti itu aja. Ya. Jawabannya simpel, lain never flat. Itu nggak ada yang lurus. Nabi aja yang baik ada yang setan, ada yang netizen. Jadi mau melakarnya sok jadi jukut, mau ya, sok mau tutup. Ketika saya mabuk, saya maksiat nggak ada yang menghujat karena takut saya melakukan jahat. Ketika saya berbuat baik, di cie cie, kawan cie si anjing tolong. Ayo, kalau karena Nabi pun diludahi, Nabi lagi sholat ditumbuki kuturan unta, Nabi melawan nggak? Nggak senyumi aja. Karena ini ujiannya, jangan merasa beriman kalau belum diul. Sampai hari ini aja lihat komen YouTube masih ada banyak. Oh maunya Ustaz pakai kupluk, maunya Ustaz sama yang beli Ustaz cek siapa. Jadi tong dilawan ganti. Udah mah tujuannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Kalau pertanyaannya sederhana, Ustaz ada banyak semakin tinggi pohon menjulang semakin besar terbakar angin jalan merasa kalau belum diurut senyumnya satu lagi ada pertanyaan dari orang Korea. Alhamdulillah. Kasih kesempatan. Ya, silakan memperkenalkan diri. Belum belum Islam ya? Kita doakan mudah-mudahan kita hidayah. Amin. Allahumma Nabi Nuri Hidayah Silakan. Nama siapa? Iran Boyo. Bahasa Indonesia eh, Ya, nama? Pak Orang tua ya? Ya, alhamdulillah. Cuma mau kami ya. Aku tertarik sama agama Islam dan mau masuk Islam untuk taruh di sini. Memang belum ada, tapi ya takutnya aku netizen internasional aku takut. Sudah banyak. Ya, ya, aku sudah ya sengaja mau masuk Islam atau apa. Hmm. Boleh kita orang Korea masih bisa. Namanya siapa Namanya? Nama saya Kun Juyong. Kung Juyong. Pengen masuk Islam? Boleh nggak? Ya bu, ya boleh. Sangat boleh. Siapa yang melarang? Ini bukan orangnya. Alah. Mau sekarang? Mau sekarang masuk Islam? Biar ikut sholat isya nanti. Mau sekarang? Belum belum mau. Mau? Mau mau. Mau sekarang masuk mau mau Allah. Siapapun yang masuk Islam, Allah kembalikan dia ke nol. Dosanya diampuni, dia seperti bayi yang mau dilahirkan. Cuman sebelum ada registrasi masuk Islam ya. Motivasinya apa, Mas? Mas, eh, eh, Kenapa masuk Islam? Kenapa? Karena dari dulu aku dari yang kalau muslim, Memang pengen cari istri orang Islam ya. Mau tinggal mau tinggal di Indonesia. Mau tinggal di Indonesia. Kalau ayahku udah 25 tahun lebih di Indonesia. mau tinggal di Indonesia. Dan semoga dapat istri orang Indonesia. Kapan rencana mau tinggal di Indonesia? Oh gitu, ya. Semoga ada, ada alasan lain mas Islam selain ingin mencari istri orang Islam dari ajarannya mungkin belajar dari teman-temannya semua orang Indonesia. Hmm, mereka mereka dengar dengar dari mereka apa itu apa yang paling sempurna hmm. Karena cuma percaya satu Tuhan, tidak ya, ya, ya, siapa-siapa. Cuma tahu Oh, jadi untuk masuk Islam itu cukup mengucapkan dua kalimat syahadat sederhana saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah nanti akan dibimbing iya. oleh Ustaz Bagaimana siap sekarang? Ya. Bismillah. Mumpung ada disaksikan oleh teman-teman. Ada belum siap. Oh, belum siap. cuma yang teman bilang boleh tanya dari. Oh boleh boleh. Dari tanya lagi pak. Ya. ya. Ya nggak apa-apa kalau memang belum mau nggak apa-apa tidak ada paksa. Nggak apa-apa. Kalau belum mau jangan harus yakin dulu mas. Hmm. Kalau atas dasar tekanan nantinya juga nggak stabil. Kalau belum mau nggak apa-apa. Kalau sudah niat, ayo sebelum sholat isya kita islamkan beliau. Saya tanya lagi, sudah siap belum? Oh, Bismillah. Allah Akbar. Kamu jadi pada punya satu. Gak masalah. Tadi Mari dulu pikir Gak masalah mas, Islam itu agama yang baik Yang penting jangan ditambah lagi tatuannya Jangan ya Silakan Pak Ustadz Mungkin Pak yang mau memimpin gimana? Mau Mas Bima? Enggak apa-apa masih ada tato. E, kalau bisa Dan kita harus dihapus. Ya. Kalau bisa dilakukan, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jangan sakit banget. Islam tidak dan dalam hal sendiri. Jadi gimana? Mau bersyarat sekarang? Boleh. Biar tenang jiwanya. Iya. Kalau enggak pun nggak apa-apa, tidak ada paksaan. Terserah dari hatinya gimana. Jangan karena dorongan teman. Jangan, jangan, jangan. Tapi jangan ikhlas. Dari hatinya gimana? Mau? Iya, Bismillah. Silakan yang diikuti ya. Dulu Sebelum kita sholat berjamaah Isya, sambut kedatangan saudara baru kita di akidah yang sama, keimanan yang sama, frekuensi yang sama, restoran yang sama. Semoga kita kebagian berkahnya. Jadi mas bonusnya Anda kembali seperti bayi yang baru lahir Ya ikuti saya Saya sekali Ya kalau lagu jangan Kalau lagu jangan Yakin aku mau usaha belajar gitu. Bismillah. Allah Allah Allah Allah Allah masuk Allah sini, Mas orang Korea dipakai biasa. Wow. Dia nama cewek Jawa. Udah pakai batik, bagaimana? Ikuti saya. Banyak saingan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pakai U. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah. Dengan menyebut, menyebut namamu, namamu ya Allah. Ya Ya Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammad anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersaksi, tiada ilah tiada ilah tiada ilah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad Muhammad utusan Allah utusan Allah raditu billahi rabba wa bi islami dina wa ilmi dina wa rasulah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم nawir qulubana hati setiap kami Hati seluruh orang Korea Binuri hidayatika dengan cahaya petunjukmu Kama nawartal arda sebagaimana kau cahaya bumi ini Binuri samsika dengan cahaya mataharimu Abadan abadan dirahmatika ya rahmar rahimin Selamat ya Allah lembutkan hati kami untuk menerima hidayahmu Ya muqallibal qulub hajat yang membolak-balik hati. Tabit kulubana ala dinik. Tetapkan hati setiap kami dalam agamamu ya, Yang sorry al dulu Wa'adat yang gelap dari hati Sorry qulub badan atau hati Tetapkan hati setiap kami dalam taat kepadanya Ya Allah jangan kau cabut lagi Hidayah yang sudah kau tetapkan pada hati kami Ya Allah istiqomahkan kami Sesuai nama masjid ini Syirah mustaqim La ilaha subhanaka Ini kuntu minal zalimin Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Qina adzabannar Wa bi'illahi rabba wa bil islami di wa bi Muhammadin nabiyya Selamat datang Mas dan Anda Allah. Dapat istri yang soleh, hati tambah tenang dan wafat dalam keadaan husnul. Amin. Yang mau berdoa, jaga ya, keluarga ya, nanti ya. selamat. Eh, semoga nanti bisa datang ke Masjid Hasan kalau ingin belajar tentang Islam ini kita kasih hadiah Al-Quran silahkan dibaca dan ini ada kaos yang kita kasih bonus Kapan ke masjid? Dari saya spesial. Tahu, tapi soleh. Tahu, tapi soleh. Dia di Motorola ah, dia minggu. Ah, di Motorola. Oh, Instagram. Ya, melobah follower. Sini. Order. Ya. Turun ya. Jangan Eh, satu lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Takbir. Allah. Tinggal lu juga opa. Opa. Ada satu lagi kaos kita kasih ini yang pakai baju goblok. Siapa namanya? Mas Alhamdulillah. Ya baik, sudah masuk waktu bisa. Uh, ini juga terima kasih kenangan sampai ini. Terima kasih tulisan saya wow sama menuju lansia berkah nomornya ya terima kasih teman-teman atas kehadirannya jazakallah khairan katsir uh, eh, insyaallah kita bangkit semua dari masjid Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar ya jasa keluar kita tutup dengan doa ya, kafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi يوم يحضر الله